ada yang mengatakan janganlah engkau bilang bahwa Al-Quran itu makhluk sedang yang saya fahami selama ini bahwa selain dari Allah adalah makhluk Al-Quran bukan makhluk Al-Quran kalamullah dan kalam adalah sifat Allah sifat Allah bukan makhluk Allah ini lain mushaf ini adalah Al-Quran yang ditulis di mushaf kalamullah ditulis di mushaf mushaf ini sesuatu yang dicetak kemarin iya tapi kalamullah Al-Quran kalamullah ini menulis kalamullah kalau kalamullah adalah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidhatihi ta'ala bila harfin wala sautin wala taktimin wala takhirin ini ini yang namanya kalamullah sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dahulu dan dahulu tidak berpermulaan tanpa didahului tanpa ada yang dahulu dan tanpa ada yang di belakang kalau kita ngomong pendidikan aku pergi aku duluan baru pergi jadi kalau mullah tidak ada takdim takhir bila sautin wala harfin tidak pakai suara dan tidak pakai huruf akan tapi kalamullah itu adalah malfudun bil alsun bisa diucapkan oleh lidah bismillahirrahmanirrahim lidahku mengucapkan kalamullah maktubun fis suhufi ditulis di lembaran-lembaran mahfudun fis suduri bisa dihafal di hati orang tapi Al-Qur'annya mana? Al-Qur'an kalam Allah ditulis di kitab dihafal oleh hati diucap oleh lidah jadi Allah qadim qadim qadim lah berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu baru Sebab menurut Mu'tazilah kalamullah itu bukan kalamullah yang sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidati ta'ala. Tapi menurut Mu'tazilah adalah kalamullah itu adalah Allah menciptakan kalam fi ghairihi. Makanya harus dikatakan misalnya Allah menjadikan burung berkicau. Jadi kicau burung baru. Jadi kalamullah itu adalah menurut Mu'tazilah adalah Allah menciptakan si A mengucapkan kalamullah. Jelas itu baru karena diucapkan hari ini. Ini berbeda persepsi tentang kalamullah maka menurut kita ahli sunnati wal jamaati kalamullah qadim dahulu kalamullah Allah itu dahulu dan itu bukan makhluk Al-Quran bukan makhluk tapi ini ini Al-Quran ditulis di mushaf kertasnya ia makhluk tapi kalamullah bukan makhluk atau ah, enggak kalamullah kalamullah mana? ditulis di Quran di, di mushaf ini tapi Quran eh, ini ditulis di mushaf dihafal di lidah eh, dihafal di hati diucapkan di lidah kalau kertasnya ya jelas dicetak kemarin, kertasnya dicetak kemarin. Tapi kalamullah ditulis di kertas, kalamullahnya yang ditulis. kalau Kalamullah yang diucap itu. Jadi kalau kalamullah adalah kodim dan kalau kalamullah adalah bukan makhluk.